بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد Ikhwani Fiddin Kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah Nah buku yang betul berisikan tentang Ahlus Sunnah memiliki ciri khas, memiliki karakteristik, memiliki hal-hal yang mereka identik dengannya. Yang mana tulisan ini milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali al nahmi Al-Yamani hafizahullah taala. Kita masih berada pada judul bab yang sama pada pertemuan atau dua pertemuan malam terakhir tentang dakwah sunnah adalah tidak menyeru kepada fanatisme. mereka tidak menyeru untuk mengikuti diri mereka pribadi ataupun mengikuti seseorang dari kalangan manusia biasa. Yang mereka ajak umat manusia adalah untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah pahami tentang judul bab ini secara global dan masih akan datang lagi keterangan tambahan dari sang penulis. Bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa selain dakwah sunnah mereka lah yang menyuruh kepada taklid. Taklid atau fanatisme biasanya datang bukan dari bukan dari ahlu sunnah bahkan datang dari selain ahlu sunnah dari kalangan ahlu bid'ah ahlu ahwa yang mengucurkan untuk mengikuti tokoh figur nah alim ulama tanpa landasan hukum dan seterusnya pembahasan yang terakhir kita ambil pembacaan beberapa ini ya tentang fanatisme memiliki dampak buruk dan dampak buruk diantaranya adalah terancam akan masuk ke dalam neraka tidak akan selamat dari fitnatul qabr. Nah, ini yang sempat kita ambil kemarin berkaitan dengan hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Ahmad disusul juga dengan hadis yang semisal dengan hadisnya Barra yang hadis Anas radhiyallahu anhu. Dan kita akan ambil hadis yang berikutnya juga masih berkaitan dengan taklid. Pada halaman 40 dari cetakan ini berkata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Wa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha inda Ahmad dan dalam hadis Aisyah, riwayat Imam Ahmad. Fayuqol dikatakan, ini masih kandungan sama dalam dua hadis terakhir tentang fitnatul qabr, pertanyaan dari dua malaikat kepada penghuni kuburan. Mahadar rojulul ladhi kana fikum. Siapakah lelaki yang tadinya ada bersama kalian eh, yang diutus kepada kalian? Yang mana dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqul dan dia katakan sami'tu nas yaquluna qaulan faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan, aku pun mengatakannya. Ucapan yang sama. Dan ini dohirnya taklid. Tidak ada tafsiran lain dari dari hadis ini kecuali maknanya adalah taklid. Taklid adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa hujah. Nah, dan berdasarkan hadis ini, tiga hadis secara berturut-turut sebenarnya kembali kepada satu makna yang sama, namun datang dari beberapa periwayatan. Baru bin Azib riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Dawud, Hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad. Inilah kesudahan bagi orang-orang yang taklid atau fanatisme buta. Apa itu? Nam terancam dengan siksa di alam kubur. Kemudian dia juga adalah cikal bakal penduduk neraka adalah Taklid mengantarkan kepada neraka. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah sangat menjauhkan diri mereka dari yang namanya taklid. Wa fi hadis Abu Hurairah ta indah bin Majah, datang juga dari Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang sama. Yajlisu ar-rajulu su'a fi qabrihi faza'an mashgufan wa yuqalu lahu fima kunta fa yaqulu la adri fa yuqalu ma hadha ar-rajul fa yaqulu sami'tu an-nas yaquluna qawlan fa qultu Didudukan seseorang yang jelek yakni dalam kuburnya dalam keadaan takut dan cemas. Ini tanda tentang alamat yang tidak baik. Ditanyakan kepada dia, dari mana engkau? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Ya, apa yang engkau anut dari pemahaman, akidah, ideologi, agama? Dikatakan, aku tidak tahu. Ditanya lagi kembali kepada dia, siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Yang mana jawabannya adalah sebenarnya Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Namun dia memberikan jawaban, Sami'tun nasa Rasul. Kaulan fakultu. Aku pun mendengar umat manusia mengatakan satu ucapan, aku pun mengikuti ucapan tersebut. Sama sama nah bahasanya ini adalah taklid. Maknanya adalah taklid. Mengikuti seseorang yang bukan hujah tanpa hujah. Mengikuti seseorang yang bukan dalil tanpa dalil. Kalau Al-Quran, ikuti Al-Quran. Al-Quran adalah dalil. Kalau ucapan Rasulullah SAW yang diikuti adalah ucapan Rasulullah SAW, beliau adalah dalil. Para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in, apalagi ijma' di antara mereka, ikuti ijma' mereka adalah dalil. Selain daripada itu bukan dalil. Apalagi mengikuti mereka dengan semata-mata mengikuti karena tokoh figur sosok mereka bukan karena apa yang mereka ucapkan sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, inilah namanya taklid wal Dan betapa banyak seruan taklid di zaman kita sekarang ini. Disodorkan, ayo kita ikuti kitab dan sunnah. Mereka malah mengajak, ayo tidak kita ikuti ulama fulan. Dia terbukti keilmuannya, pengalaman dalam dakwah. Nah, mengajak untuk mengikuti ulama fulan. Ya jamaah, kaji kitab-kitab semacam ini bahwasanya nah taklid atau fanatik buta adalah tercela. Memang mengajak kita untuk masuk ke dalam neraka, Nah, memajak kita untuk mendapatkan siksa di alam kubur dengan mengamalkan taklid, wallahi kami tidak mau. Yang kita ikuti adalah Alkitab dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami membenci yang namanya taklid. Setelah pembawaan empat hadis, empat hadis dengan makna yang sama namun dari sahabat dan periwayatan yang berbeda, kita simpulkan ada hadis Barra bin Azib, yang kedua hadis aras bin Malik, yang ketiga Aisyah dan yang keempat yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an. Kata beliau, yustafad min hadal hadis su'u akibatit taklid. Diambil faedah dari hadis ini tentang buruknya kesudahan fanatisme buta. Nah, mengajak orang untuk untuk taklid, mengikuti si fulan tanpa ada dalil yang dia bawa. Apalagi jelas-jelas bahwasanya enam dalil tidak mendukungnya. Sama saja menggiring kepada neraka. Sama saja mengajak kepada naam siksa kubur kesudahan yang buruk bagi pelaku tauhid. Wa Allah Subhanahu alladziina qalladu aba'ahum wa ajdadahum. Allah Subhanahu yang Maha Suci telah mencela orang-orang yang fanatik buta kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Nah, ini kita katakan tradisi. Tradisi ahlul jahiliyah. Tradisi orang terdahulu. Faqala subhana berkata yang Maha Suci. Am atainahum kitabam min qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukaddibin. Allah tutup ayat ini dengan perhatikanlah. Ya, kami beri balasan kepada mereka. Dan perhatikanlah bagaimanalah kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Termasuk mendustakan adalah tidak menerima ajakan Nabi dan Rasul, namun yang mereka ajak adalah untuk taklid. Kita artikan dari awal ayat ini. <clears throat> Apakah kami mendatangkan kepada mereka satu kitab sebelumnya? Fahum bihi mustamsikun, yang mana mereka berpegang teguh dengannya. Ini bangsa Arab, bahwasanya tidak ada satu kitab pun sebelum Al-Quranul Karim yang turun di bangsa Arab. Makanya mereka dijuluki dengan ummatun ummi. Nah, umat yang buta aksara berbeda dengan Bani Israel, ada nabi pada mereka. Kalau begitu ada juga kitab suci yang turun kepada mereka dari Allah. Balqalu bahkan yang mereka berikan jawaban adalah sungguh kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu pemahaman, di atas satu agama. Dan kami terhadap jejak mereka kami mengikuti. Jadi mengikuti jejak para orang tua terdahulu. Inilah taklim. Diajak ayo kita beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajak ayo kita mengikuti apa yang Allah turunkan. Diajak ayo kita mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mana memberikan jawaban bahwa tidak kami mengikuti bapak kami, mengikuti nenek moyang kami. Karena kami dapati mereka di atas satu pemahaman. Jadi di antara dampak enam, di antara celaan bagi pelaku Taklid adalah bahwasanya ini adalah ciri khas jahiliyah. Amalan bangsa Arab jahiliyah. Kita lanjutkan ayatnya. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin. Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau di satu negeri pun dari seorang pemberi peringatan illa qala mutrafuha melainkan orang-orang hartawan di antara mereka memberikan jawaban inna wajadna abaana ala umma sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu pemahaman di atas satu agama. Lantas wa inna ala atharihim muqtadun dan kami terhadap jejak peninggalan mereka kami ikuti. Kami mencontoh, dengan contoh bapak, mencontoh nenek moyang, mencontoh tradisi orang tua terdahulu. Ini letak taklid. Qala wala zu'tikum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan enam solusi lagi bagaimana kalau seandainya aku datangkan Aku datangkan kepada kalian, ya, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini. Aku datangkan kepada kalian sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang bapak-bapak kalian datangkan. Aku datangkan kepada kalian landasan hukum dalil tentang yang lebih bagus daripada apa yang kalian buat tersebut. Amalan tak kalian? Juga jawaban yang tidak mengindahkan dari mereka. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka memberikan jawaban bahwasanya kami terhadap apa yang kalian diutus dengannya kami mengingkarinya. Intinya tidak mau. Nah, kalau sudah taklid, barakallahu fikum. Kalau Allah tutup, tutup pintu hati mereka untuk menerima Kebenaran. Tidak akan pernah menerima. Maka Syekh Al-Bani rahmatullahi alaih mengatakan bahwasanya nah para pencari al-haq cukup bagi dia satu dalil, dia puas. Namun orang yang tidak menginginkan al-haq meskipun ribuan dalil engkau datangkan kepadanya, dia tetap tidak akan pernah merasa puas. Talibul haq yakfihi dalil. Wa hawa ma fihi walau alfa dalil. Orang yang mencari al-haq satu dalil pun. Ketika itu adalah dari Al-Quran atau hadis sahih Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam cukup bagi dia. Wala selesai apa yang selama ini dia naam mungkin masih bimbang di dalam kepala dia. Kalau dalil datang selesai urusan. Al-Muhim mereka tidak mau menerima. Terakhir ucapan mereka bahkan mereka mengatakan bahwasanya in nabi bima tu bihi kafirun. Ya, kami terhadap apa yang kalian diutus olehnya, akannya, dengannya kami mengingkarinya. Kalau dalil atau nam, kalau taklid sudah menggerogoti hati, dalil seterang apapun tidak akan pernah dia menerima. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dalam ucapan yang indah beliau yang kurang lebih maknanya adalah kalau Allah Subhanahu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi pintu hati. Nah, cahaya al-haq terang benderang di mata dia pun tidak akan pernah bisa dia melihatnya. Kalau Allah sudah menutup pintu hatinya untuk menerima al-haq, cahaya kebenaran, meskipun terang benderang di depan matanya, dia tidak bisa melihatnya. Buta. Nah, buta. Tidak bisa melihat al-haq. Sampai-sampai segitu segitu buruknya jawaban mereka kepada para nabi dan rasul. Kalau mereka menjawab, memberikan jawaban kepada para nabi dan rasul, "Inna bima ursiltum bihi kafirun." Kami terhadap apa yang kalian diutusnya kami mengingkarinya. Dia tidak mau. Pokoknya tidak mau. Kami hanya menerima dari Bapak kami. Kami hanya menerima dari nenek moyang kami. Kami, kami hanya menerima dari Ustaz Fulan. Kami hanya menerima dari Syekh Fulan. Dari tokoh Fulan, figur Fulan. Yang lainnya tidak. Apapun yang dikatakan pasti betul. Selain beliau tidak. Akhirnya hukuman bagi mereka. Fantaqamna minhum. Akhirnya kami pun berikan hukuman kepada mereka. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan buruk bagi orang-orang yang mendustakan. Wallahul musta'an. Intinya akan ada dampak buruk Ketika orang-orang mengajak kepada taklid akan ada dampak buruk dengan janji dari Allah dalam ayat ini. Kita lanjutkan masih berupa dalil-dalil. Penyebutan rentetan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Al Karim tentang celaan akan taklid, dampak buruk dari taklid. Wa qala subhanahu, potongan ayat dari surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Berkata Allah yang Maha Suci. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka memberikan jawaban tidak, bahkan yang kami ikuti adalah apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Taklid. Dari nenek moyang kami. Hanya dari syekh kami, dari guru kami, kalau orang lain tidak mau terima. Awalau kana abauhum kendati pun bapak-bapak mereka layak yakiluna syai'an, tidak memahami sesuatu apapun, Walayah tadun tidak juga diberi petunjuk. Nah, ayat ini di akhir potongan akhir katakan bahwasanya seandainya pun orang tuanya salah, seandainya pun guru dan syekhnya yang dia taklidi tersebut tidak mengucapkan satu dalil pun, al-muhim, Tidak mau, pokoknya syekhku guruku. Ayat berikutnya lagi. Wa qala subhana idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah menuju kepada apa yang Allah turunkan dan kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasul menuju kepada Allah, eh kepada Allah, menuju kepada Rasul, eh semasa hidup beliau langsung kepada beliau, sepeninggal beliau kembali kepada sunnah beliau. Mereka memberikan jawaban, cukup bagi kami apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Al-Muhim tradisi. yang tidak mengambil dari yang lain. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kendati pun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak terbimbing, tidak mendapatkan petunjuk. Intinya barakallahu fikum jami'an hujjah. Siapa yang bersama hujjah? Nah, dialah di atas kebenaran. Kalau hanya sekedar mengatakan bahwasanya tokoh fulan, tokoh alan yang berbicara, kemudian tidak sesuai dengan dalil, itulah taklid. Ini semuanya dampak buruk dari taklid, boleh bawakan beberapa ayat tentangnya. Wa qala ta'ala dan berkata Allah yang maha tinggi, Wa idza qila lahum ittabi'u ma qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Ayat ini juga menerangkan kepada kita tentang pemain di belakang layar dengan satu opera namanya taklid. Siapa dia syaitan? Nah, syaitan bermain di belakang layar dengan judul taklid. Dari ayat ini surat Luqman tertikan. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka memberikan jawaban, bahkan yang kami ikuti adalah apa yang kami dapat dari bapak-bapak kami. Terakhir ayat sebagai keterangan dan penjelasan dari Allah. Awalokana syaitan. kendatipun pun syaitan, yada'uhum ila adabi sa'ir. Mengajak mereka untuk masuk kepada neraka sa'ir, siksa sa'ir. Jadi kesudahan dari taklid ini dia. Neraka. Kesudahan dari taklid adalah Naam siksa kubur. Waliyadubillah. Taklid adalah tradisi kaum Arab jahiliyah. Taklid adalah seruan syaitan. Berdasarkan ayat yang terakhir kita baca. Al-Muhim taklid buruk, jelek, tidak ada baiknya. Kesudahan bagi taklid adalah buruk. Bahkan seandainya ini tanda seorang alim, Ijma para ulama mengatakan bahwasanya nah al-muqallid laisa alim. Orang yang sekedar fanatik mengambil pendapat seseorang tanpa dalil, dia bukan orang alim. Orang alim adalah membahas, mengkaji, meneliti. Satu hukum tertentu yang kesimpulannya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, istimbat. Adapun hanya sekedar mengikuti seseorang tanpa dia meneliti sendiri. Seandainya pun dia tender orang alim, boleh dia bukan orang alim. Al-muqallid laisa sabi alim. Enam, kali ini beliau akan bawakan juga beberapa landasan hukum dari hadis setelah beliau bawakan beberapa dalil dari ayat. Kita masuk pada hadis yang pertama. Wa qad laqana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ammahu Abu Thalib, faqala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mentalkir, mendiktekan, mengimlakan kepada paman beliau Abu Talib ucapan beliau <coughs> di sini pun nampak jelas tentang contoh konkret akan buruknya taklid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk pamannya Abu Talib yang setengah sekarat dan dari sakit tersebutlah yang mengantarkan kepada meninggal dunia. Kata beliau, Ya Am, Qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pamanku, ya ammi." Ammi munada mudhaf bi nida ya. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku bersaksi untuk engkau dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Cukup ucapan ini saja. La ilaha illallah di akhir hayat engkau. Karena terdapat jaminan dari Nabi saw Alaihi Wasallam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam Sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir dia yang sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang beliau harapkan. Paman beliau mengucapkan la ilaha illallah. Namun lanjut kisahnya, faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Akhirnya berkata Abu Jahal. Amr bin Hisham, Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua-duanya adalah teman karib dari Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata teman duduk yang jelek tersebut, Wa'ilah ini adalah teman duduk yang jelek. Menghasut temannya untuk melakukan kejelekan. Ya Abu Talib bin Amil dari Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ajakan untuk taklid. Engkau adalah keturunan Abdul Muttalib. Jangan sekali-kali engkau keluar dari agama Abdul Muttalib. Nah, itu akan menyelisihi tradisi, menyelisihi suku engkau, dan misalnya. Artinya dia mengajak untuk taklid. Ayo kita sama-sama taklid kepada agamanya Abdul Muttalib. Pembesar kita. Pendahulu kita, orang tua kita. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi wa yaudani bitilkal maqala Terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyederkan kepada Abu Thalib eh, kalimat tersebut la ilaha illallah ya ammi kul la ilaha illallah ya ammi kul la ilaha illallah. Dan senantiasa juga kedua orang tersebut, ya teman duduk yang jelek Abu Talib dan Abdullah bin Abi Umayyah, juga mengulangi ucapan dia, terkabul amilatil Abdul Muttalib, ya Abu Talib. Apakah kau membenci agamanya Abdul Muttalib? Apakah kau membenci tradisi Abdul Muttalib? Apakah kau membenci agamanya? Hatta kalau Abu Talibin, akhir makal akhir makal kalamahum kalamahum huwa ala Abdul Muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah Sampai berkata Abu Thalib di akhir ucapan dia bahwasanya dia berada dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa alasannya? Ini dia, taklid. Taklid. Al-muhim nenek moyang. Al-muhim bapak. Al-muhim tokoh. Nah. Dan inilah hakikat daripada taklid. Fahakada taklidul amma madarratun. Madarratun. Walau katakan a'immatul walau katakan al-a'immatu rahimahumullah yanhauna 'anit taklid wa yanhauna an-nasa an taklidihim. Demikianlah taklid. Demikianlah fanatisme buta mencelakai. Nah, memudaratkan. Dan inilah para imam, semoga Allah merahmati mereka mencegah dari taklid, bahkan melarang orang untuk fanatik kepada mereka. Meskipun itu adalah para imam yang terkenal tentang keilmuan mereka. Nah, mereka pun melarang untuk jangan taklid kepadaku atau kepada selainku. Fahad al-Imam Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Darul Hijrah kana yakul innama ana basharun ukhti'u awsib fanduruma ma Fanduru fi ra'yi fa kullu ma al-kitab wa sunnah fakhudu wa kullu ma lam al-kitab wa sunnah fatruku. Inilah Imam Malik Abu Abdullah Imam Darul Hijrah Imam negeri tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata bahwa saya sesungguhnya saja aku adalah manusia biasa yang kadang betul, kadang salah. Manusia biasa. Ambil ucapan ambil ambil yang tepat. Kalau salahnya ditinggalkan. Beliau katakan ini. Perhatikanlah tentang pendapatku. Seluruh yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah maka ambillah dan seluruh yang menyelisihi yang tidak mencocoki Alkitab dan As-Sunnah maka tinggalkanlah. Jadi Imam Malik, yang mana orang-orang di bawah Imam Malik yang menganut dan mengusung madhab al-Hanaf uh, eh, Maliki ya. Terkadang sebagai mereka dijumpai mereka taklid, tidak mau lagi mengambil dari yang lainnya, hanya Imam Malik saja. Padahal Imam Malik sendiri mengingkarkan hal tersebut. Imam Malik mengatakan bahwasanya aku hanya manusia biasa. Terkadang betul, terkadang salah. Perhatikanlah dari pendapatku. Kalau mencocoki kitab dan sunnah, ambil. Namun kalau tidak mencocoki Alkitab dan sunnah tinggalkan. Nah, ini wasiat dari imam. Panutan kaum muslimin, bahwasanya jangan taklid kepada aku. Apa yang aku ucapkan timbang dengan kitab dan sunnah Kalau mencocoki, silakan ambil. Kalau tidak, tinggalkan. Wakola rahimahullah masih ucapannya Imam Malik. Semoga Allah merahmatinya. Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan bisa diambil ucapannya ataupun ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini ini dalil yang termasuk kuat mengatakan bahwasanya taklid adalah tercela. Karena orang biasa, setinggi apapun keilmuan dia, tidak ada jaminan selalu betul terus. Tidak jaminan untuk naam dia adalah selalu benar. Apalagi yang masih hidup. Apalagi yang masih hidup. Bahwasanya mereka belum lolos dari fitnah karena fitnah datang sini berganti. Hari ini fitnah, besok fitnah, lusa fitnah. Nah, kita kita akan hal tersebut. Terkadang belum selesai dari satu yang fitnah, datang fitnah yang baru. Makanya Imam atau nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Mangkana kana mustannan falyastanni biman qad mat fa innal hayy la ya'man alaihi fitnah Mangkana mustanan. Barang siapa yang mau mengambil panutan atau suri toladan, maka ambillah panutan dari suri toladan dari orang yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup belum selamat, belum aman dari fitnah. Nah, ambil dari yang sudah sudah meninggal, mengharumkan nama agama Islam, kemudian historinya bersih. Ambil dari mereka. Kalau seandainya pun mau mencontoh. Namun jangan ambil juga dari orang yang masih hidup. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Hari ini mungkin dia lolos, besok datang fitnah belum tentu. Ibnu Mas'ud mengatakan ucapan ini karena dia sendiri meriwayatkan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha." Seseorang yang kita lihat kata Ibnu Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia adalah orang yang di depan mata kita dia mengamalkan amalan penduduk surga. Namun ternyata catatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bercatat lain. Nah, sampai-sampai bahwasanya surga sangat dekat dengan dia. Akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan dia meninggal di atas amalan tersebut dia pun masuk ke dalam neraka. Jadi jangan jangan jangan terkecoh dengan orang yang masih hidup. Karena bisa jadi hari ini dia lurus istiqomah, besok dia bengkok, besok dia sesat. Contohi orang yang sudah mati. Makanya begitu bodohnya, begitu jeleknya, begitu rusaknya ketika ada orang mengajak, ayo kita ikuti Syekh Fulan. Dia pasti betul, dia pasti benar. Hanya sekedar berdasarkan pengalaman dan semisalnya. Lailah ini adalah ajakan-ajakan kepada kesesatan. Dari dulu sampai sekarang. Nah, Ahlu sunnah wal jamaah selalu yang mereka ajak adalah ayo kita berhukum kepada kitabullah, ayo kita berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Kita lanjutkan. Kali ini berpindah kepada imam yang kedua, Imam Asy-Syafi'i. Penukilan dari beliau, wa hadzal imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Berdasarkan apa yang pernah kita belajari, Nah, dia terima Imam Asyafi dari Imam Malik. Siapa guru, siapa murid? Yang pernah kita pelajari di antara dua imam ini, Imam Syafi dan Imam Malik. Siapa di antara mereka yang guru, siapa di antara mereka yang murid? Imam Malik guru. Nah, Imam Syafi adalah murid. Imam Syafi berguru di hadapan Imam Malik. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yaqul boleh berkata, ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zabu anhu ta'zubu anhu famahma qultu min qaulin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li khilafi ma qultu fal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauli ini keucapan yang tepat insaf Meskipun beliau adalah seorang yang memiliki pengikut, beliau adalah orang yang memiliki enam jamaah yang mengikuti beliau. Namun beliau juga tidak mengajak kepada taklid. Terbukti dari ucapan beliau ini. Kata beliau, tak seorang pun kecuali sunnah akan ada pada diri dia, demikian juga pergi. Ya, artinya orang tersebut terkadang mengamalkan sunnah, terkadang juga menyelisihi. Ini wajar, manusiawi. Terkadang betul mencucuk ke sunnah, terkadang juga tidak mencucuki sunnah. Sifat manusiawinya ada karena manusia tempatnya kesalahan, kekeliruan. Entah karena sunnah dia tidak pahami dengan semestinya, atau dibayangkan di sisi, di sisi dia bahwasanya sunnah tersebut adalah bu'if yang lain menyelisihinya. Mengatakan bahwasanya itu adalah suhi dan yang benar adalah suhi, dia yang salah. Atau mungkin saja ilmu sunnah Rasulullah SAW belum tentu sampai kepada dia. Dan ini mungkin, kemungkinan ada. Wa fawqa kulli alim. Syekhul Islam rahimahullah taala memiliki satu judul kitab. Nah, tentang bahwasanya ketika seorang ulama salah keliru, berikan dia udur karena begitu banyak udur yang bisa kita terapkan kepada ulama tersebut. Di antaranya bahwasanya bisa jadi hadis yang ada pada kita belum tentu ada pada dia karena belum tentu sampai. Berapa banyak hadis yang kita jumpai hanya ada di Hijaz saja, tidak sampai ke Mesir. Berapa banyak hadis yang kita jumpai bahwasanya itu diriwayatkan oleh ahlul Mesir saja, belum tentu sampai di Irak atau Naam, Khurasan dan semisalnya. Karena ilmu itu relatif, ada orang yang punya ilmu sebagian yang lainnya tidak. Atau alasan yang lainnya bahwasanya dia meyakini hadis itu adalah dhaif, yang lain meyakini sahih. Terjadi perdebatan, perselisihan. Ternyata yang betul adalah orang lain bukan dia. Dia menganggap dhaif. Akhirnya juga salah. Jadi begitu banyak, seribu satu alasan untuk mengatakan bahwasanya naam seseorang yang salah dan keliru tidak diikuti. Beliau kata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di sini bahwa tak seorang pun kecuali sunnah ada pada diri dia atau pergi. Artinya terkadang dia cocok sunnah, terkadang tidak. Maka <clears throat> bagaimanapun ucapan yang aku ucapkan atau asas yang aku asaskan yang aku buatkan sebagai usul dalam dalam madhabku dalam enam pendapatku di dalamnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisih apa yang aku katakan jadi ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aku selisihi maka yang dipakai adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah pendapatku. Nah, jadi kalau seandainya ucapanku menyelisih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan bahwasanya yang dipakai adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapatku. Kalau seandainya ada terjadi entah sengaja ataupun tidak sengaja, nah yang dipakai adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapanku. Wa qala masih ucapan Imam Syafi'i, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Nah, ucapan yang begitu berbobot dan betul-betul menyindir orang-orang yang masih taklid bahwa kaum muslimun bersepakat barang siapa yang terjelas-jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya berdasarkan ucapan seseorang. Ini ijma. Imam Syafi'i kesepakatan kaum muslimun. Bahwasanya barang siapa yang telah jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan seseorang yang tidak maksum. Terkadang betul, terkadang salah. Mungkin salahnya lebih banyak daripada betulnya. Sedangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat jaminan bahwasanya tidak ada hawa di dalamnya, tidak ada hawa nafsunya. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah naam wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kita selesaikan penukilan dari Imam Syafi'i. Penukilan dari Imam Ahmad kita akhirkan pada lain waktu. Waqala kata beliau lagi, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu." Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian mendapati dalam tulisanku perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah pendapat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa yang aku katakan. Tinggalkan apa yang aku berpendapat dengannya. Nah, jadi beliau sudah mengihalakan bahwasanya seandainya ada seandainya ada yang menyelisihi ucapanku dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keputusannya adalah ada di ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan pada dari Imam Syafi'i juga dengan lafaz yang juga lebih barakallahu fikum jami'an lebih mengena lebih menyindir dan menyinggung orang yang masih taklid kepada beliau atau yang pihak yang lainnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala idza Naam, khalafa qawli, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khalafa qawli, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabul alaih. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kencingi ucapanku. Nah, dikatakan demikian, kencingi. Eh, jangan diambil, hinakan dia, rendahkan dia. Jangan dijunjung tinggi. Satu-satunya yang dijunjung tinggi adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat dan dalam sebagian riwayat juga, fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Ikutilah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan kalian menengok kepada ucapan seorang pun. Intinya Al-Quran, intinya Sunnah, intinya Kalamullah, intinya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakala dua yang terakhir masih kata Imam Syafi'i. Kullu ma qultu fakana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasih. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni seluruh apa yang aku katakan. Yang mana itu adalah pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menyelisihi ucapanku dari ucapan yang sahih. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tepat, lebih pantas untuk diikuti, diambil. Dan jangan kalian fanatik kepadaku, jangan kalian fanatik buta kepadaku. Beliau telah mencela, menghardik, melarang beliau untuk ditaklidi, di fanatik. Nah, dan ini adalah penukilan dari para imam. Yang pertama dari Imam Malik, dilanjut dengan Imam Syafi'i, masih satu yang terakhir kita selesaikan. Wakola berkata Imam Syafi'i, "Idza sohal hadits fa huwa Imam Syafi'i mengatakan, apabila hadisnya telah sahih, maka itu adalah pendapatku. Nah, terkadang juga boleh mengatakan bahwasanya Eh, fi hayati au ba'da mauti, baik itu aku masih hidup ataupun ketika aku sudah meninggal. Eh, ketika engkau jumpai ucapanku ternyata menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku taroju dari ucapanku tersebut. Yang aku pakai adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu nah, ketika aku masih hidup ataupun ketika aku sudah mati. Jadi beliau belum ketahuan kesalahan beliau, beliau sudah bertobat, sudah terujuk darinya. Dan inilah penukilan dari para imam dan berikutnya juga kita akan dapati dari imam-imam yang lainnya seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Auza'i dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum jami'an kita akhiri sampai di sini.